الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita khususnya malam hari ini karena dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita kita bisa berlibur ke salah satu taman-taman surga mengamalkan sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u" jika kalian melintasi atau melewati taman-taman surga maka singgahlah rekreasilah sejenak di taman tersebut Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga ya Rasulullah? Maka baginda Rasul menjelaskan hilaqul dzikir, majelis-majelis ilmu. Itulah yang dijelaskan Nabi sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama seperti Atha bin Abi Rabah Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kita ketika pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk berada di salah satu taman-taman surga. Dan ini tidak mungkin terselenggara kecuali berkat hidayah, berkat taufik dari Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah kita uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Pernah menuturkan Sebuah hadis Tentang sebuah dimensi waktu Beliau menyatakan dzalika syahrun yakfalun nasu anhu itu adalah sebuah bulan di mana bulan itu dilalaikan oleh mayoritas manusia baginda Rasul menjelaskan bahwa bulan ini adalah bulan yang dilalaikan oleh mayoritas manusia kira-kira bulan apa hadirin bulan apa yang dilalaikan oleh mayoritas manusia kesimpulan ini akan terungkap dengan mudah di kelanjutan hadis tersebut baina rajabin wa ramadan bulan itu terletak antara bulan rajab dan bulan ramadan bulan apa itu syaban bulan syaban Nabi kita menyatakan bahwa bulan Syaban adalah bulan yang dilalaikan oleh mayoritas manusia. Dan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205, "Wala takum minal ghafilin." janganlah engkau termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kalau manusia lalai itu Anda jangan ikut-ikutan lalai. Wala minal ghafilin. Janganlah Anda termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Dan mayoritas manusia melalaikan bulan apa? Bulan Syaban. Maka konklusi dari dua dalil di atas Kesimpulannya hadirin Jangan sampai kita lalai di bulan Syaban Dan melalaikan bulan yang satu ini Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana menyambut bulan Syaban. Kita akan berusaha menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takum minal ghafilin." janganlah anda termasuk ke dalam orang-orang yang lalai ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memastikan bahwa manusia lalai di bulan Sya'ban dan melalaikan bulan Sya'ban kita tidak boleh melalaikan bulan Syaban. Dan kita tidak boleh lalai di bulan Syaban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu agar kita tidak lalai di bulan Syaban yang sebentar lagi akan mengetuk pintu kehidupan kita kita akan duduk bersama beberapa menit ke depan untuk berbicara tentang bulan Sya'ban ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak lalai di bulan Sya'ban. Bahkan kalau kita melihat bagaimana sikap Nabi saw Alaihi Wasallam, maka beliau mengisi bulan Syaban dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kana yasumu Sya'bana illa qalila. Nabi SAW berpuasa di hari-hari di bulan Syaban kecuali di beberapa hari saja yang beliau lalui tanpa berpuasa Bahkan dalam riwayat Al-Imam An-Nasai yang baru kita sebutkan tadi hadis riwayat Imam Muslim Dalam hadis riwayat Imam Nasai, "Kana ahabba syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasuma Sya'bana." Sesungguhnya bulan yang paling Rasul sukai yang paling Rasul sukai untuk diisi dengan puasa adalah bulan Sya'ban maksudnya puasa-puasa sunnah Kenapa demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di antara alasan utamanya beliau sampaikan dan beliau jelaskan saat beliau tuturkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad sebelumnya saat beliau mengatakan bahwa bulan Syaban adalah bulan yang dilalaikan oleh mayoritas manusia. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Di hadis itu baginda Rasul menjelaskan kepada kita wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Syaban adalah bulan di mana amal ibadah kita selama satu tahun itu diangkat kepada Rabbul Alamin. Fauhibbu an yurfa'a amali wa ana Maka aku ingin aku berhasrat ketika amal ibadahku diangkat kepada Allah aku dalam kondisi berpuasa jadi amal ibadah kita kata Nabi kita SAW itu akan diangkat di bulan Syaban seluruhnya sholat kita, puasa kita, zikir kita selama satu tahun itu diangkat di bulan Syaban maka aku ingin pada saat amal-amalku itu diangkat Sholat beliau diangkat Zikir beliau diangkat Puasa beliau diangkat Infak sedekah beliau diangkat Beliau dalam kondisi berpuasa Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalil-dalil di atas memberikan banyak pelajaran kepada kita dan membangunkan kita bahwa kita harus benar-benar menyikapi Sya'ban tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lain. Jika tahun-tahun yang sebelumnya, mohon maaf, tahun-tahun sebelumnya, jika tahun-tahun sebelumnya kita lalai, kita melupakan, maka di bulan yang satu ini atau di tahun tahun ini kita harus benar-benar memaksimalkan bulan Sya'ban yang akan sebentar lagi menyapa kehidupan kita. Karena kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Kita sudah berada di tanggal berapa Rojab? Malam ini tanggal berapa Rojab? 28 Berarti hari Hari Senin 29 Kalau nggak Selasa Rabu kita masuk Bulan Syaban Maka persiapkan diri kita Untuk memanfaatkan sebuah bulan yang disinggung secara khusus oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang akan kita dapatkan ketika kita beribadah dan lebih memaksimalkan ibadah kita di bulan Sya'ban. Kata para ulama kita yang pertama beribadah di bulan Sya'ban pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. kita beribadah pada saat manusia lalai dan lupa pada saat itu dan kaedah menyatakan beribadah di waktu yang dilalaikan oleh manusia pahalanya berbeda pahalanya dilipat dan digandakan betul memang bulan Syakban itu bukan termasuk ke dalam bulan-bulan haram ia juga bukan bulan Ramadhan. tidak ada keutamaan khusus secara langsung pada bulan ini namun kita punya kaedah bahwa beribadah di waktu yang dilalaikan oleh manusia pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dalilnya apa Ustaz? hadis Muslim al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya beribadah di zaman fitnah pahalanya seperti berhijrah kepada diriku subhanallah beribadah di zaman fitnah pahalanya seperti berhijrah kepada diriku Allahu Akbar kenapa demikian karena di zaman fitnah manusia lalai untuk beribadah untuk sholat untuk berzikir untuk bersalawat untuk berpuasa ketika kita bisa menjaga waktu-waktu itu dengan ibadah maka pahalanya seperti berhijrah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nas ini dalil di antara dalil yang lain adalah saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian Solat yang terbaik setelah solat lima waktu itu apa? Hah? Sholat malam Sebagaimana penegasan dari Nabi SAW secara khusus Nabi mengatakan Sholat terbaik setelah faridu adalah Qiyamul Lail Sholat malam Apa salah satu alasannya? Karena kita kerjakan di saat manusia tertidur Pada saat manusia lalai maka kiamulail dinobatkan menjadi sholat terbaik setelah faridah Itu poin. Dan terapkan dalam kondisi-kondisi yang lain. Setiap waktu yang dilalaikan oleh manusia maka pahalanya berbeda. Dan syakban secara nas dengan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung beliau mengatakan dzalika syahrun yakfulun nasu an bulan itu adalah bulan yang dilalaikan oleh mayoritas manusia karena ia terletak antara Rajab dan Ramadan jadi alasan terbesarnya karena letaknya itu tidak tidak strategis karena dia diapit oleh dua bulan yang mulia dua bulan yang mulia maka otomatis dia dilalaikan antum Pak RT antum berjalan sebelah kanan menteri keuangan, sebelah kiri menteri pertanian. Kira-kira yang disalamin dan disambut siapa? Ya, kita dicuekin sama orang walaupun kita Pak RT di sana. Semua salamin kanan yang salamin kiri. Kata para ulama, ketika masuk bulan Syaban orang-orang yang menggenjot ibadahnya di bulan Rajab kecapean kan capek kemarin Rajab itu orang mati-matian karena ini bulan haram ibadah dilipat gandakan dan dosa dilipat gandakan maka begitu masuk Syaban tenaga sudah habis begitu fresh konsentrasi tertuju kepada apa? Ramadan Nah Syabannya lupa Syabannya lupa Saya dari tahun ke tahun Di bulan Syaban Masyarakat kita sibuk apa? Nyari tiket mudik Kan gitu Jadi orientasinya udah lebaran aja Belanja kain Masya Allah Ustadz kalau masukin jahitan ke tukang jahit pak Ramadan mah nggak dijahit-jahit sama tukang jahitnya mendingan saya jahit di syaban tuh kan jadi lupa yang lihat peluang bisnis di Ramadan udah mulai belanja di bulan Syaban renovasi rumah bulan apa? Syaban orang udah capek renovasi rumah di bulan Ramadan biar nanti lembaran open house-nya rumahnya bagus kapan renovasinya? kapan dikejarnya? Ya coba deh antum melihat orang-orang yang bangun rumah ultimatumnya sama tukangnya sebelum Ramadan Pak ya. Sebelum Ramadan kan begitu. Jadi ini bulan Syaban udah orang udah sibuk semua. Bahkan di dunia pertakliman saja kalau antum melihat tema-tema yang diangkat di bulan Syaban temanya tentang apa? Ramadan bukan tema tentang Syaban, temanya tentang Ramadan. Menyambut Ramadan, kan gitu tuh. Loh berarti salah dong Pak Ustaz Membuat kajian tentang Ramadan Bagus itu Siapa yang menyalahkan Tapi jangan lupakan Syaban Karena anda kan belum tentu bertemu dengan Ramadan Tapi anda pasti sedang berhadapan dengan Syaban pada saat itu Kata para ulama, anta ibnul yaum. Anda itu manusia di hari tersebut. Karena hari esok Anda belum tentu jadi manusia juga. Bisa jadi jadi pupuk tanah Anda. Persiapan Ramadan jelas tidak perlu kita tawar-tawar lagi. Itu harga mati. Tapi jangan lupakan hari ini. Akhirnya orang gak beribadah di bulan Syaban. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, tepat sekali kata baginda Rasulullah SAW. Bulan Syaban adalah bulan yang dilalaikan oleh mayoritas manusia. Nah kalau kita bisa beribadah di bulan itu, ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang tidak ada keutamaan khusus bulan Syaban, tapi kita masuk dari pintu lain. Karena pintu amal soleh itu banyak Pintu keutamaan itu bukan hanya satu Ini yang perlu kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa bulan Syakban adalah bulan yang baik untuk melatih keikhlasan kita. Apa maksudnya dan apa alasannya? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis tadi Hadis surat Imam Ahmad Bulan Syaban adalah bulan yang dilalaikan oleh mayoritas manusia Otomatis ketika kita beribadah di bulan ini Ibadah kita cenderung tidak terdetek oleh manusia Tidak terpantau oleh manusia kurang terlihat di mata manusia. Kenapa? Karena manusia lalai. Nah, ketika ibadah kita kurang terpantau oleh mata manusia, otomatis peluang dipuji pun menjadi berkurang. Nah, ketika tidak ada yang memuji atau sedikit yang memuji, maka lebih mudah untuk melatih dan menjaga keikhlasan. Ini yang perlu kita camkan hadirin. Kalau kita kiamulail di bulan Syaban gak ada yang tahu. Beda kalau kita kiamulail di bulan Ramadan. Kiamulail bulan Ramadan kita salat apa? Terawih Pasal terawih semua tahu kita salat terawih Semua melihat kita salat terawih Tapi Syaban tidak. Maka sebagian ahli ilmu mengatakan latih keikhlasan di bulan Syaban. Amalannya lebih tersembunyi. Amalannya lebih rahasia. Orang tidak ngeh. Orang tidak sadar kita memperbanyak ibadah di bulan Syaban. Beda kalau Ramadan semuanya memperbanyak ibadah. Sekali lagi bukan berarti Syaban lebih baik dari Ramadan ya. Ramadan kita nanti masuk dari sisi-sisi yang lain. Tapi kita sedang bahas satu sisi saja. Dan Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Ibnu Mubarak, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khibun min amali salih falyaf'al aw kama qala." Barang siapa yang bisa menyembunyikan amalnya, merahasiakan amalnya, maka lakukan hal tersebut lakukan. Dan di bulan Syaban ini momentum untuk menyembunyikan amal karena manusia nggak lihat, manusia lalai, manusia sibuk dengan persiapan Ramadan dan lain seterusnya. Dan terkadang nggak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang kedua hal yang ketiga Di antara keutamaan beribadah di bulan Syaban Yang ketiga sebagai pemanasan Sebelum memasuki Ramadan sebagai warming up sebelum Ramadan. Kita masuk TC. Allah Subhanahu wa taala sering eh, Allah Subhanahu wa taala menganalogikan ibadah dengan sebuah perlombaan fastabiqul khairat maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun dan dalam ibadah itulah hendaklah para ahli ibadah berkompetisi dan bersaing kata Allah dalam surat Ali Imran wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin dan bersegeralah menyambut ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Dan ketika kita berbicara tentang ibadah, maka event akbarnya adalah Ramadan. Itu event terakbar sebulan penuh. Ramadan ibarat seorang atlet sebelum mengikuti piala dunia kita harus masuk TC dulu ya kan ini kan mantan-mantan atlet semua nih TC singkatan dari apa hadirin training camp ya. training camp jadi kita harus masuk TC fokus beribadah karena kalau ikut perlombaan nggak pemanasan kira-kira apa? Ada atlet ikut lomba lari 100 meter. Pertandingan akan dimulai jam 10, dia baru datang 10 kurang 2 menit. Begitu sampai stadion buka ganti baju, langsung masuk ke line nungging, Masya Allah Nunggu letusan pistol tanda dimulainya pertandingan. Yang lain pemanasan udah lari sana lari sini dia belum apa-apa. Begitu pistol ditembakkan, dia lari kira-kira sampai garis finish enggak? Enggak ada. Betis keram udah deh. Betis keram, enggak bisa. Kenapa enggak pemanasan? Itu lari 100 meter. Nah, saya ingin tanya, Ramadan itu Berapa hari jamaah sekalian? Sebulan penuh. Itu ibarat lari maraton. Gak mungkin bisa dapat menyelesaikan Ramadan tanpa pemanasan. Inilah salah satu alasan mengapa fenomena tahunan di bulan suci Ramadan masjid-masjid itu dari malam ke malam sampai malam terakhir mengalami apa? kemajuan. Masya Allah Safnya maju lagi Maju lagi, maju lagi Di malam terakhir tinggal saf pertama yang istiqomah Kenapa? Karena berguguran Kram kan begitu ya Cedera Karena gak pemanasan Gak bisa Baru mulai ibadah Tanggal pertama susah Apalagi tobatnya baru malam ke-27 Ya tinggal tiga hari lagi baru tobat mas Gak akan maksimal Bukan itu metode para ulama Bukan Metode para ulama kita Itu pemanasan dari awal Awal Ramadan Awal Syaban Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasianya. Kenapa sekali lagi hadirin? Kita tahu bagaimana sebagian para ulama di bulan Ramadan tujuh hari khatam, tujuh hari khatam, tujuh hari khatam, tujuh hari khatam. Ada yang tiga hari khatam, tiga hari khatam. Ada yang Sehari hatam Sehari hatam Seperti Uthman bin Affan Ada yang pas bulan Ramadan dua kali hatam Seperti siapa? Imam Syafi'i Sehari Apa rahasianya? Di antara rahasianya Mereka persiapan Mereka pemanasan Mereka masuk TC Salamah bin Kuhail pernah mengatakan kana yuqal syahru sya'ban syahrul qurra. Ulama dulu mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah ajang pemanasan bagi para qari-qari Al-Qur'an sebelum mereka berkompetisi di bulan Ramadan. Begitu juga yang dikatakan Habib bin Abi Thabit, "Idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul qurra." Habib bin Abi Thabit menyatakan jika masuk bulan eh, jika masuk bulan Sya'ban maka dia menyatakan ini adalah bulan pembaca-pembaca Al-Qur'an. Pemanasan. Jadi mereka bisa sukses di Ramadan itu bukan main-main. Bukan startnya pas tanggal satu Amr bin Qais Al-Mulai Simak baik-baik. Idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraga li qira'atil Qur'an. Al-Imam Mulai ini jika masuk tanggal 1 Sya'ban maka ia akan menutup tokonya ia akan menutup usahanya lalu masuk TC sibuk membaca Al-Qur'anul Karim buka lagi nanti Syawal Masya Allah libur dua bulan dua bulan libur Syakban diambil untuk pemanasan Ramadan kompetisi usaha lagi Syawal. Allah Siap? Hari Rabu kita tutup toko-toko. Yang PNS ambil cuti. Ini penyebabnya kenapa bisa Tiga hari khatam, tiga hari khatam, tiga hari khatam di Ramadan. Ya persiapannya begini. Kita masuk Ramadan malah belanja. Terus mau khatam-khatam terus. Ya nggak mungkin lah. Ustadz pengen sih Ustadz Tapi kan Ustadz tahu sendiri Ramadan itu omset lagi gila-gilanya Ustadz Kan begitu Iya enggak Jual pakaian muslim grafik tertingginya di bulan apa? Ramadan. Kue-kue kering paling larisnya di bulan apa? Ramadan. Ketupat lakunya di bulan apa? Ramadan akhir. Masya Allah Luar biasa Rental Lakunya bulan apa? Antum kalau punya rental, usaha rental mobil Lakunya di bulan apa? Ramadan itu laku semua udah dipakai buat mudik. Mau jualan apa aja laku Ramadan deh. Luar biasa. Kolak lakunya di bulan apa? Ramadan kolak tuh Masya Allah Coba apa lagi Makanan khas Ramadan apa aja Hah? Oh jualan korma Oh kan korma juga tuh Ramadan pada wah untung besar deh luar biasa adapun ulama kita libur adapun kita bal al hayata dunia kita ini kayaknya lebih memprioritaskan dunia haram Pak Ustaz enggak enggak haram kita enggak, enggak kita tidak sedang mengharamkan sesuatu tapi ada kebijakan, ada konsekuensi. Ketika kita memilih untuk memaksimalkan angka penjualan barang-barang dagangan kita, ya otomatis khataman Quran jadi terbengkalai atau enggak sesuai target. Kalau saya sih dari tahun ke tahun target saya selalu tercapai. Benar Pak? Iya. Berapa kali khatam? ya setengah Quran lah satu Ramadan tuh kan ya tercapai lah orang nggak hatam kan begitu tapi kalau target kita tiga hari hatam tiga hari hatam nggak bisa disambil begitu tuh nggak bisa harus milih udah harus milih pilihan ada di hadapan kita Nah agar kita langsung panas di Ramadan Dan sudah terbiasa dengan atmosfer beribadah pemanasannya di bulan Syaban. Walataku minal ghafilin. Memang Sekali lagi, lingkungan kita tidak mendukung, lalai. Tapi ingat firman Allah tadi, jangan Anda termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Kita harus tampil beda. Kan udah ngaji, udah belajar agama. Semangat. ini adalah ajang pemanasan ajang TC untuk memasuki bulan Ramadan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala keutamaan yang terakhir bulan Syaban adalah bulan di mana amal ibadah kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Itulah alasannya mengatakan fauhibbu an tu an yurfa'u an yurfa'a amali wa ana shaim. Kata baginda Rasul, aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi puasa. Dan para ulama terdahulu selalu memberikan perhatian ekstra di saat amal ibadahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim An-Nakhai itu di hari Kamis. Kita tahu hari Kamis amalan pekanan kita diangkat kan begitu ya. Di hari Kamis. Karena Ibrahim Nakhi yabki ila mar'ati yaumal khamis wa tabki ilai Pada hari Kamis Ibrahim Nakhai menangis dan istrinya pun bernangis di hadap dan istrinya pun menangis di hadapannya lalu ia mengatakan al yaum tu'radu a'maluna 'ala Allah azza wa jal istriku hari ini amal ibadah kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu berapa yang diterima. Apakah Allah ridho apa tidak? Apakah Allah suka apa tidak? Nah, bulan Syaban adalah di mana amal ibadah setahun lamanya itu diangkat diangkat kepada Allah. Maka hendaknya memantaskan kita saat amal ibadat itu diangkat kita tertawa terbahak-bahak kita main sana main sini padahal nggak seberapa ya Allah berapa sih salat tahajud kita setahun ini sehusu apa salat lima waktu kita pada tahun ini puasa-puasa sunnah kita sehebat apa Lalu ketika amal ibadah itu diangkat Anda tertawa Anda berada di pusat perbelanjaan Dan menghabiskan mayoritas hari-hari Anda di sana Anda sibuk dengan ahli dunia Hari-hari ke depan Di bulan Syaban Amal ibadah kita diangkat Di hadapan Allah Coba kita renungkan Coba evaluasi Tahun ini saya udah ngelakuin apa Dan kita yakin kalau kita evaluasi maka kita akan tertunduk. Kita akan malu. Ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tahu dirilah kita. Jangan habiskan hari-hari di bulan ini dengan senda gurau, dengan hal yang sia-sia, dengan hal yang membuat Allah murka amal ibadah kita diangkat oleh Allah kita membuat Allah murka ya hancurlah hadirin habis justru harusnya kita cari muka Allah agar Allah memaklumi amal ibadah kita nggak banyak ini agar Allah menerima Makanya aneh sekali ada orang yang menghabiskan hari-hari di bulan Syaban dengan bermaksiat kepada Allah. Menghabiskan hari-hari di bulan Syaban dengan aktivitas dunia semata saja udah membingungkan, udah aneh. Kok bisa sih? Anda santai-santai saja padahal Anda sedang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah Anda sedang diangkat kepada Allah. Apalagi membuat Allah murka mana akal sehat kita maka maksimalkan dengan sebaik-baiknya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala poin yang terakhir setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban Maka pertanyaan berikutnya Amal-amal apa saja yang bisa kita kerjakan di bulan ini agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda karena kita beribadah di waktu manusia lalai sekaligus melatih keikhlasan di saat yang bersamaan sebagai pemanasan untuk menyambut bulan suci Ramadan dan agar Allah mau menerima amal-amal ibadah kita yang begitu banyak kekurangan dan cacatnya itu apa amal ibadah yang hendaknya kita kerjakan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum seluruh ibadah-ibadah yang ada dalilnya ibadah-ibadah yang sesuai dengan Nabi SAW kerjakan di bulan Syaban kerjakan di bulan Syaban. Itu yang pertama. Atau itu yang secara umum ya, secara khusus. Secara khusus. Iya. Amal-amal khusus kita akan bahas setelah mengerjakan salat Isya berjamaah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan khusus apa saja yang harus kita lakukan di bulan ini? Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala memperbanyak puasa sunnah. Dalilnya jelas. Fa uhibbu an turfa an yurfa'a amali wa an sha'im. Aku ingin ketika amalku diangkat ada aku dalam kondisi berpuasa. Dan bulan yang paling disukai oleh Rasul untuk dijadikan waktu berpuasa adalah bulan Sya'ban dalam hadis al Imam Nasa'i. Oleh karena itu karena yasumu Sya'ban ila qalila. Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban kecuali di beberapa hari saja. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya hadis yang terakhir ini memberikan penjelasan kepada kita kita boleh lebih dari puasa Nabi Daud di bulan Syaban. Kenapa demikian? Karena Aisyah menyatakan dalam hadis Muslim, "Kana yasumu Syaban illa qalila." Nabi berpuasa di bulan Syaban kecuali beberapa hari saja. Maka mayoritas hari-hari bulan Syaban beliau lalui dengan berpuasa dan ini kesimpulan banyak para ulama seperti Al-Imam Ibnu Mubarak karena kan illa qalila kecuali sedikit saja. Saya ingin tanya, kalau maksimal kita kita berpuasa Nabi Daud, berarti totalnya kita berpuasa berapa hari? 15, bukan sedikit. Itu setengah-setengah. Tapi Nabi katakan eh, Aisyah mengatakan Nabi berpuasa bulan Syaban kecuali beberapa hari saja. Ini menunjukkan kita boleh memperbanyak puasa di bulan Syaban. Jadi antum boleh berpuasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad Senin, Selasa istirahat Rabu istirahat, mulai lagi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin Dan seterusnya, bebas Pokoknya perbanyak puasa Di bulan Syaban Dan kata kuncinya Nabi katakan karena pada bulan ini amal ibadah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ingin jika beliau dalam kondisi berpuasa apa korelasinya hadirin apa korelasinya apa hubungannya karena saya kasih jawab dengan analogi sajalah ketika bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian menyerahkan proposal kepada seseorang jadi kita mengadukan proposal kita serahkan tapi gaya kita ketika menyerahkan itu petantang-petenteng. Kira-kira tuh orang mau terima apa enggak? Ah, enggak nih orang kok ngasih proposal belagu banget ya. Kan begitu pola pikir orang ya. Tapi kalau misalnya kita serahkan dari penampilan kita aja udah kesian orang tuh. Sedih gitu loh. Pokoknya muka Kesian. Muka melas ya. Makanya ada ucapan di dunia masyarakat kita tuh di Jakarta, muka yang paling bagus di dunia pergaulan muka apa? Muka kesian. Gitu. Jadi kalau orang lihat antum tuh kesian aja lihatnya. Udah deh gue yang traktir deh gitu loh Padahal kayaan kita daripada dia. Tapi karena mukanya kita muka kesian, orang tuh jadi kayaknya nggak punya duit nih orang. Udah saya yang bayarin gitu. Nggak itu hanya itu saja ya intermezzo. Jadi intinya ketika kita menyerahkan proposal kan ekspresi dan gestur yang tepat adalah ketika kita nunduk tawadu merendahkan hati bahkan terkadang orang merendahkan diri maka orang akan iba dan kalaupun di dalam proposal itu ada kesalahan dia tidak akan saklek ah, ini tolong diperbaiki ya ini saya kasih catatan kesian ya orang dah perbaiki perbaiki perbaiki nah tolong di ini tulis ulang langsung kasih ke sekretaris saya selesai nah hadirin sekalian disitulah peran puasa kata sebagian para ahli ilmu karena ketika kita puasa otomatis kondisi kita gimana lapar haus kurang energik daripada biasanya mukanya muka apa tuh muka kesian ya Allah belum makan kan kesian deh. kayak antum kan belum makan malam nih hari detik ini kesian kesian semuanya nih <laughs> jadi orang ketika belum makan kan mukanya mengundang iba gitu loh iya kan mengundang simpati mengundang belas kasihan. Nah, Nabi pengen ketika amalnya diangkat, lu dalam kondisi puasa agar Allah ibadah kepada kita. Agar Allah memaklumi, udah deh, udah banyak walaupun banyak salah, udah deh benerin aja, dimaafkanlah. Itu puasa. Dan hal ini tidak terdapat dalam ibadah-ibadah yang lain cocok sekali dengan konteks ketika amal ibadah kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami hadirin? Ya. Maka perbanyak puasa, perbanyak puasa. Khususnya ketika kita merasa ibadah kita tahun ini tidak sesuai target. Ibadah kita tahun ini banyak kekurangan. Perbanyak puasa agar Allah dengan kemurahannya memaafkan kekurangan-kekurangan kita. Itu ibadah yang pertama. Ibadah yang kedua, Oh mohon maaf Sebelum ibadah kedua Itu alasan pertama Kenapa Nabi memperbanyak puasa sunnah Nah kita sebutkan alasan yang kedua Al-Hafidh Ibn Rajab menyatakan Bahwa fungsi puasa sunnah di bulan Sya'ban dan puasa sunnah di bulan Syawal itu seperti rawatib dalam solat-solat wajib. Jadi sebagaimana solat wajib ada solat qobliyah dan ba'diyah. Nah puasa wajib apa? Ramadan pun ada qobliyah dan ba'diyah. Qobliyahnya Sya'ban dan ba'diyahnya Syawal. Itu alasan kedua. Kenapa Nabi memperbanyak puasa-puasa sunnah di bulan Syaban? Ini dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Alasan yang ketiga, kenapa kita memperbanyak puasa sunnah dan puasa yang ditekankan pada bulan ini untuk membackup kekurangan puasa Ramadan kita. Jadi puasa Ramadan kita pasti banyak kekurangan, itu pasti. Siapa sih bisa puasa 30 hari full gak berdosa? Siapa orang yang bisa puasa 30 hari Gak berkomentar yang miring, Gak melakukan kemaksiatan? Rasanya gak ada, apalagi hari seperti ini. Maka kita butuh puasa bak qobliyah dan puasa dia untuk menyempurnakan kekurangan kita di bulan suci Ramadan itu alasan yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua amalan yang kedua memperbanyak membaca Al-Quran sebagaimana ucapan Habib tadi Syahrul Sya'ban Syahrul Qurra bulan Sya'ban adalah bulan para pembaca-pembaca Al-Quran ajang pemanasannya pembaca-pembaca Al-Quran Maka barang siapa yang punya target yang tinggi di bulan Ramadan Persiapan di bulan Sya'ban Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah Wal hasanatu bi asyri amthaliha Barang siapa membaca sebuah huruf dalam Al-Quran Maka dia akan mendapatkan sebuah kebaikan Dan kebaikan dikali 10 kali lipat Itu yang kedua Yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah yang ketiga Menjaga hati Agar tidak hasad kepada orang Tidak membenci orang Tidak punya sengketa dengan orang Jadi ini ibadah khusus Jaga hati kita di bulan Syaban Sehingga kita tidak dengki kepada orang Kita tidak membenci orang Membenci umat Islam kecuali sesuai dengan kadar wala dan bara cinta karena Allah dan benci karena Allah hati kita harus kita tata hadirin sekalian agar kita tidak berantem dengan orang punya musuh khususnya di bulan Sya'ban dan kalau kita terlibat permusuhan paling tidak kita yang di pihak terdolimi lah jangan kita mendolimi orang atau sama-sama ego yang berbicara ini penting. Itu poin yang keberapa? Amalan yang keberapa? Ketiga. Amalan yang keempat. Menjaga diri kita dari bid'ah. Amal-amal yang baru. yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jaga diri kita dari amalan-amalan yang baru. Jangan sampai kita mengerjakan sholat yang tidak ada tuntunannya, puasa yang tidak ada tuntunannya, dan seterusnya. Apa dalil amalan ketiga dan amalan keempat? Sengaja kita belum sebutkan dalilnya karena dalilnya satu hadis. Maka kita gabungkan saja. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Perlu kita camkan, tidak ada satupun hadis yang valid tentang malam nisfu Sya'ban kecuali hadis berikut ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadisnya sahih. Dan di antara yang mensahihkan adalah Imam Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda Inna allaha la laylatan nisfi min sya'ban Fayakfiru li jami'i khalkihi Illa li musyrikin au musyahin Sesungguhnya Allah Memperhatikan secara khusus Hamba-hambanya Di malam nisfu sya'ban Di malam nisfu sya'ban Allah perhatikan kita secara khusus Maka Allah mengampuni seluruh hamba-hambanya Kecuali dua kelompok manusia Kecuali dua kelompok manusia yang pertama musyrikin Musyrik, orang yang melakukan kesyirikan. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa? Simple. An-Nisa 116. Inna Allaha la yakfiru an yushraka wa yakfiru maduna duna dzalika yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang levelnya di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Ayat ini jika pelaku kesyirikan itu belum tobat ketika dia meninggal dunia. Maka ketika Allah pastikan Allah tidak akan ampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan sampai dia bertobat, maka mereka tidak mendapatkan jatah ampunan di malam nisfu Sya'ban. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua musyahin. Musyahin. Apa arti musyahin? Kalau kita baca penjelasan para ulama Setidaknya ada tiga makna ada tiga makna yang pertama Yang pertama orang yang di dalam hatinya ada penyakit hasad dengan orang benci dengan orang atau sedang terlibat permusuhan dengan orang kecuali kalau dia terdolimi, sedang terlibat pertengkaran, permusuhan karena ego dendam emosi itu musyahid maka barang siapa yang sedang bermusuhan baikkanlah baikkan karena kalau kita tidak baikkan kita tidak akan diampuni di malam nisfu syaban gimana siap baikkan hadirin Ustaz saya mau baikkan tapi insya Allah tahun 16 lanjut lagi Ustaz lu oh, janganlah sudah selesaikan semuanya jangan ada perasaan benci innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya umat Islam itu bersaudara itu makna yang pertama disampaikan Al-Hafidh Ibn Rajab makna yang kedua orang yang membenci sahabat Ini adalah penjelasan Al-Imam Auza'i <clears throat> Fi qalbihi syuhna'u li ashabin nabi Orang yang di dalam hatinya ada kebencian kepada sahabat Nabi SAW Benci kepada Abu Bakar, benci kepada Umar, benci kepada Uthman Atau benci kepada Ali Benci kepada Aisyah radhiyallahu taala anhum dan seluruh para sahabat itu tidak akan diampuni dosa-dosanya di malam nisfu Sya'ban. Simpel aja. Kalau orang yang hasad, yang benci kepada umat Islam biasa, nggak akan diampuni apalagi yang benci kepada siapa? Abu Bakar. Tadi mana yang pertama apa? Musyahin. Orang yang dalam hatinya ada hasad, benci sama umat Islam. Jadi kalau orang yang dia dalam hatinya ada penyakit hasad, benci dengan orang yang bernama Asep, Udin, apalagi dengan orang yang bernama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib, terlebih lagi kalau umat Islam yang biasa saja nggak dia akan tidak akan diampuni apalagi dengan sahabat. Makanya barang siapa membenci sahabat segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kembali keterangan Al-Imam Al-Auza'i. Jadi ini bukan keterangan saya, keterangan Imam Auza'i. Al-musyahin kullu sahibi bid'atin. Makna yang ketiga, musyahin itu setiap pelaku bid'ah. setiap pelaku bid'ah. Jadi pelaku bid'ah jika dia tidak bertobat maka di malam nusul Sya'ban tidak men, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita sadar betapa cerdasnya syaitan. Jadi syaitan tahu semua umat Nabi akan diampuni oleh Allah kecuali kelompok-kelompok di atas termasuk pelaku bid'ah maka dia provokasi sebagian oknum untuk membuat hadis-hadis palsu dan tidak valid tentang amalan-amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Puasa di tanggal 15 Sya'ban. Lalu salat nisfu Sya'ban. Agar apa? agar orang-orang yang mengamalkannya justru mereka lah yang tidak mendapatkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Luar biasa syaitan ya. Dibalik sama dia logikanya. Jadi justru orang-orang yang sibuk membuat ibadah khusus Sholat khusus Sholat Nisfu Syaban Sholat alfiyah dan seterusnya apa saja zikir-zikir khusus puasa khusus justru mereka lah yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin menjelaskan kepada kita musuh kita mengerti benar kekuatan kita dan kelemahan kita. Ini menunjukkan syaitan itu juga ngerti dalil. Kan beliau juga, mereka juga ngaji hadirin. Loh iya, buktinya masih banyak yang ngantuk di pengajian. Berarti kan ada juga. Jadi kitanya tidur, dianya nyimak gitu. Jadi pintaran dia daripada kita. Luar biasa. Kan kita ngantuk tidur. Dia nyimak. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat ya, diputar balik loh. Ini yang perlu kita camkan. Memang benar hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian tabi'in di Syam seperti Khalid bin Mi'dan, seperti Makhul, seperti Luqman bin Amir, mereka memperbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban. Tapi nggak ada yang buat ibadah khusus, nggak ada. Tidak ada yang membuat sholat khusus Mereka memperbanyak ibadah yang memperbanyak tahajud Perbanyak dikir-dikir mutlak Itu aja, perbanyak baca Quran Kalau kita mau seperti itu Silahkan, karena kita punya Salafnya Tabi'in Syam Itu mereka memperbanyak ibadah di malam nusus Syaban Tapi tidak membuat ibadah atau ritual khusus Makanya Imam Nawawi ketika ditanya tentang salat raghaib dan salat nisfu Sya'ban kata beliau apa? Dua salat ini bid'ah. Yang tidak boleh yang mengatakan bid'ah bukan kita, Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kalau mau karena ini malam yang utama, silakan perbanyak ibadah sebagaimana dilakukan tabi'in Syam. Tapi jangan buat ibadah khusus, tidak ada satupun yang melakukannya. Ini malam utama, tapi tidak ada ibadah khusus di malam tersebut. Yang penting kita pegang itu, jangan melakukan kesyirikan. Jangan punya masalah dengan orang karena penyakit hati, karena hasad, karena benci. Jangan ada masalah antara kita dengan sahabat Rasulullah SAW. alaihi Lalu jangan melakukan ibadah-ibadah yang baru, maka kita akan mendapatkan ampunan di malam nisfu Syaban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah ibadah khusus di bulan Syakban Semoga bermanfaat. Dan inilah materi yang bisa kita sampaikan. Persiapkan diri kita karena kita akan masuk TC sebelum Ramadan agar Ramadan tahun ini lebih berharga, lebih bernilai, lebih berkualitas daripada Ramadan tahun-tahun yang lalu dan agar Allah mau berkenan menerima amal ibadah kita yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelalaian, penuh dengan ketidakkhusyuan. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita buka satu dua pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Silakan Pak. Terima kasih jazallah khairan atas pertanyaannya. Walau talam diperbolehkan. Ya, walaupun kita tidak terbiasa puasa sunnah, lalu kita memperbanyak puasa sunnah karena mengamalkan hadis Nabi SAW karena yang sumu sya'bana illa qalila dan memperbanyak puasa sunnah di bulan sya'ban bulan ini amal ibadah diangkat maka aku ingin saat ibadah itu diangkat aku dalam kondisi berpuasa maka kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Bagus. Ada pertanyaan lain? Silakan Pak. bebas bebas illa qalila bebas eh, dalam ilmu usul fikih itu redaksi mutlak jadi bebas mau di awal mau di pertengahan mau di akhir bebas mau selang-seling, mau satu di awal, satu di akhir, satu di tengah bebas. Yang penting jangan puasa sebulan penuh. Ada pertanyaan lain? Kenapa? Apa? Oh malam nisfu Syaban. Kita belum jelaskan tadi ya. Nisfu itu setengah jadi setengah bulan. Jadi malam ke-15, cuma satu. Jadi malam Syaban itu hanya satu malam, yaitu malam ke-15. Bukan malam bukan malam tanggal 15 ya, malam ke 15 malam ke belas. Jadi malam dulu baru pagi dan siangnya. Itu malam Nisfu Syaban. Ada pertanyaan lain? Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan jika ada kekeliruan buang saja apa yang saya katakan jika itu keliru dan ikutilah sunnah Nabi SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.